Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil dan kita selesaikan adalah mengenai muttarib. Naam tayyib. Bahwasanya muttarib barakallahu fikum hafizakumullah adalah hadis yang guncang yang la yuhtajju tidak bisa dijadikan hujjah. Naam barakallahu fikum. Seperti itu kesimpulan globalnya. Berikutnya Misaluhu contohnya, ikhtilaf ikhtilafur riwayat fi hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Perselisihan mengenai riwayat-riwayat berkaitan masalah hadisnya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, annahu ishtara qiladatan yauma Khaibar bisnai ashara dinaron. Bahwasanya Fadalah bin Ubaid membeli kalung pada hari Khaibar dengan 12 dinar fiha zahab wa kharz Eh, padanya ada emas dan kharas sama kharas perak ya itu Hah? Eh, apa nah barakallahu fikum intinya di situ barakallahu fikum hafizakumullah enam kisahnya nanti ada perbedaan riwayat mengenai jual beli yang dilakukan oleh Fadhalah bin Ubaid qala fa fasaltuha fawajadtu fiha aktsara nai 12 dinaran. Jadi ada campurannya. Maksudnya ketika membeli kalung tersebut ada campurannya antara emas dan perak ya. Kemudian setelah itu dipisahkan. Dan aku menjumpai padanya lebih daripada 12 dinar. Nah, apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum fa dzakartu dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubau hatta Nah, barakallahu fikum tufsal. Eh, jangan dijual hingga dipisahkan. Maksudnya dipisahkan antara emas dan peraknya tadi dipisahkan, nah baru dijual. Fa fi ba'd riwayat anna Fadalah ishtaraha. Dalam riwayat yang lain bahwasannya Fadalah bin Ubaid membelinya. Wa fi ba'dihha pada riwayat yang lain anna ghairahu sa'alahu an shira'iha. Riwayat yang lainnya sebagian cuma ada yang nanya, nanya kepada dia bahwasanya eh, tentang apa tentang dia membelinya berapa. Wa fi ba'd riwayat anna hudhab wa kharz. Dalam riwayat yang lain sebutkan bahwasanya itu emas dan perak. Wa fi ba'dihha dhahabun wa jauhar. Ada juga sebagian riwayat menyebutkan bahasanya itu adalah apa? Emas dan jauhar, permata ya. Nah, semacam permata. Wa fi ba'dihha kharaz mu'allaqah bidzahab. Sebagian mereka mengatakan perak yang dililit dengan emas. Paham ya? Nah, perak yang dililit dengan emas. Wa fi bisnaya asyara dinaran. Riwayat yang lain sebutkan na'am barakallahu fikum dengan 12 dinar. Wa fi bi'tis bi tis'atid Sebagian riwayat yang lain 9 dinar, wa fi ba'dihha sab'ah jadi banyak sekali beda-beda ini ya. Nah, keguncangannya sangat banyak sekali ini ya. Sebagian menyebutkan dengan tujuh dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. Nah, barakallahu fikum. Karena untuk masalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak itu harus mislan bimislan ya. Mislan bimislan ya dan biyadin takobut, serah terima langsung. Kemudian ya dan biyadin takobut tadi mislan bimislan harus sama-sama. satu gram harus dengan satu gram. Paham ya? Walaupun misalkan satu gramnya itu emasnya harga mahal, Eh, kemudian dibeli 2 gram dengan harga yang harga yang 2 gram yang murah, jangan. Dijual dulu 2 gram itu untuk beli emas yang mahal tadi. Caranya gitu. Nah, barakallahu fiikum kisahnya mengenai apa salah satu sahabat yang waktu itu membeli enam kurma yang jenis nah bagus dibeli dengan dua dua sok, satu sok kurma yang bagus dibeli dengan dua sok. Rasulullah melarangnya, jangan. Nah, jangan. Nah, barakallahu fiikum inilah yang namanya riba. Kemudian Rasulullah menyarankan kalau seandainya membeli yang satu sok kurma yang bagus tadi, dua sok yang jelek ini dijual dulu atau membeli yang satu sok. Paham ya? Karena korma termasuk apa? Termasuk salah satu barang yang mengalami riba. Paham ya? Karena barang-barang yang mengalami riba ada berapa? Apa itu? Apa? Sebutian. Yang sebutan dalam hadis ada. al zahab al fiddah al tamr Apalagi? melah. Bur. Apa lagi? Syair. Apa ya? Itu semuanya barakallahu fiikum hafizakumullah, upayakan mislan-mislannya dan miyatin. Kecuali kalau beda jenisnya. Emas dibeli dengan perak boleh, tapi senilaian itu. Seperti misalkan rupiah dibeli dengan apa? dolar boleh, tapi senilai senilai dengan rupiahnya atau dolar dibeli dengan rupiah boleh tapi kalau rupiah dengan rupiah harus sama 100 ribu rupiah harus dengan 100 ribu rupiah dulu walaupun baru keluar dari bank biarkan tetap harus 100 ribu juga 100 ribu lebih sedikit untuk membeli yang baru yang baru-baru keluar dari bank itu riba namanya hati-hati ya nah barakallahu fikum karena satu mata uang paham ya tapi kalau mata uangnya sudah nggak laku, mesin mata uang kuno sama-sama rupiahnya, ya, mungkin 50 rupiah, ada nggak 50 rupiah? Ada yang uang lama itu ya, dibeli dengan harga ribu rupiah, gak masalah karena yang uang kuno udah gak laku lagi. Sudah menjadi barang koleksi. Paham ya? Tapi kalau sama-sama lakunya harus sama. Biasanya kalau menjelang Idul Fitri atau mungkin di pinggir jalan banyak orang jual uang itu. Jual beli uang. Uang yang baru keluar di bank ditata di pinggir jalan itu, nanti orang beli itu. Nah, belinya lebih. Dan anak yakin gak mau kalau dibeli sama. Yang ribu ditukar yang jelek di yang baru gak mau dia. Mesti harus lebih dari 50 ribu. Nah, itu riba itu hati-hati. Paham ya? Sejelek apapun selama itu uang yang saya laku ya udah. Nah, paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Mahun insyaallah. Ayo na'am. Berikutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa hadza la yujibu dha'fa." Nah, ini tidak sampai mewajibkan tingkatan apa? Dhaif lemah, yakni al-hadis hadisnya maksudnya tidak sampai tingkatan lemah. Bal maksud min istidlal bahkan yang diinginkan dengan pendalilan sini mahfudun la ikhtilaf fihi. Nah, terjaga Nah, pendalilan di sini terjaga dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Wa huwa nahyu an bai'i malam yufsal. Nah, barakallahu fikum. Yufsal itu bisa dipisahkan atau dirinci. Nah, yaitu larangan dari apa? Jual beli barang yang belum dirinci atau belum dipisahkan dari enam campurannya oleh campuran yang kira-kira dikhawatirkan nanti terjadi riba ya. Wa amma jinsuha aw miqdaru samaniha fala yata'allaq bihi fi al. Ada jenisnya emas atau perak atau kadar harganya itu tidak ada keterkaitan sama sekali dalam keadaan ini. Mayujibul itiraf maksudnya tidak, tidak ada apa tidak ada keterkaitan sama sekali dalam keadaan ini sehingga apa? Sehingga menghantarkan kepada kegoncangan. Jadi yang jadikan permasalahan itu intinya di sini walaupun periwayatnya beda-beda, larangan untuk apa? Nah, barakallahu fikum jual beli barang yang belum dipisahkan dari campurannya atau yang tidak dirinci serinci-rincinya sehingga apa? dikhawatirkan terjadi riba di situ. Paham ya? Naam. Wa kadzalika la yujibul ittirab dan seperti itu pula tidak mewajibkan untuk ittirab itu goncang maya kaum minal ikhtilaf fi ismir rawi aw kunyah yaitu mengenai perselisihan di antara para ulama mengenai siapa nama perawinya dan siapa kunyahnya yang mengatakan ini katanya satu perawi punya dua kunyah Abu Muhammad sama Abu Saleh wah itu mana yang benar yang mana ini enggak sampai membahayakan paham ya intinya perawinya itu sikoh itu intinya na'am atau mengenai nama rawi seperti Abu Hurairah namanya kan ada Abdurrahman Sohra ada juga yang mengatakan yang lain itu enggak masalah. Pemikirannya seperti itu enggak masalah ya. Au nafzalik ma'al ittifaq ala ini, tapi sama-sama sepakat. Sepakat tentang zatnya itu ada. Kama yujad kasih nam kama yujad kasiran fil ahadits as-sahihah sebagaimana dijumpai kebanyakan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita kadang sahabatnya memiliki nama yang berselisih kan enggak masalah selama jelas ainnya zatnya itu ada. Apa maksudnya ya? Nah, ada pun masalah idraj atau mudraj insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena mudraj itu yang sahih bukan termasuk bagian dari matan hadis tapi di luar matan hadis didatangkan untuk menjelaskan kalimat yang masih iskal di dalam hadis itu. Paham ya? Kalimat yang masih iskal belum dipahami di dalam dalam hadis. Contohnya yang sering antum dengar adalah mengenai apa? Kisah Rasulullah ketika nah beribadah di Gua Hira. Nah, barakallahu fikum disebutkan at-tahannuf ay at-ta'abbud Makanya tahanus itu jelaskan itu ternyata ta'abud. Nah, ta'abud sama penjelasan tahanus itu bukan dari apa? Bukan dari matanya tapi dari perawi untuk menjelaskannya. Mafhum? Nah, itu namanya apa? Mudrat. Mafhum? Ayo na'am. Subhanallah. Bisyadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.